Hari Ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kalam para ulama habaib salaf khususnya pada hari ini kita membahas kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Insyaallah. Uh, kita akan lanjutkan sedikit nanti saya terjemahkan seperti biasanya. Semoga barokah dan manfaat. Wa qala radhiyallahu anhu تعلمون أن التكسير في الدعوة وكل معاونة عليها من سوء الظن بالله وبخلق الله لأن المقصر ظن أن الله لا يهدي خلقه وأن خلقه لا يهتدون إيش الحامل له على تكسير سوى هذا والله يقول جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وإنما قل علي التذكير والهداية بيد الله ومن لا له داعية محبة في الله ورسوله ما تحصل منه مناصرة ولا معاونة وما عادكم تنتظرون عاد حد نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو عاد شيء قرآن ما ينزل أو بغيت أحد يطلع من القبور يخبركم هموا واعزموا لأن العمر ما هو عمرين Ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith masih menjelaskan tentang kurangnya penolong di dalam berdakwah. Jadi sedikitnya orang yang membantu seseorang dalam ber, berdakwah. Tahukah kalian apa yang menyebabkan orang-orang atau masyarakat ini mengalami kekurangan dan sedikit sekali memberikan pertolongan di dalam berdakwah? Sebabnya adalah prasangka buruk mereka kepada Allah dan prasangka buruk mereka kepada hamba-hamba Allah. Orang yang kurang giat atau kurang bersemangat dalam berdakwah, dia berprasangka bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Dia berprasangka Allah tidak akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Dan dia juga berprasangka hamba-hamba Allah ini tidak mungkin bisa dapat hidayah. Dah orang seperti itu, mana mungkin dia dapat hidayah, mana mungkin bisa berubah. Ya, kalau bahasa kita gitu. Mana mungkin dia bisa bisa kembali ke jalan yang benar? Hamba-hamba Allah tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Apa yang menyebabkan mereka kurang semangat kalau bukan ini? Berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Sedangkan Allah di dalam surat Yunus ayat 25 telah mewahyukan sesungguhnya Allah itu menyeru manusia untuk menuju negeri keselamatan yaitu surga dan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Seharusnya ya, kita itu berkata tugas saya mengingatkan, aliyat tadbir. Tugas saya cuma mengingatkan. Allah nanti ngasih daya. Jadi dia tidak tidak akan putus asa, nggak akan terus menjadi lemah semangat. Karena dia tahu tugasnya nyampaikan. Jangan karena jangan karena yang dikasih tahu nanti tidak tidak berubah atau yang dikasih tahu tetap tambah tambah jelek akhirnya kemudian males ngasih tahu. Nah, ini termasuk dari prasangka prasangka buruk karena dia menganggap gak mungkin ini bisa berubah. Model begini gak mungkin bisa dapat hidayah. Tugasmu itu cuman tazkir, memperingatkan. Kul hidayah biadillah. Ya, dan hidayah itu bagiannya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan. Wa manaluh da'iyah ma'abbah billah. Siapa yang tidak punya dorongan semangat rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam dirinya maka dia tidak mungkin mendapatkan pertolongan di dalam berdakwah. Ya, tidak mungkin dia mendapatkan pertolongan dalam berdakwah. Tidak akan bisa satu dengan yang lain saling-saling tolong menolong dalam berdakwah kalau tidak punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa sekalian yang kalian tunggu? Lihat masyarakat seperti ini kata beliau ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Yang kalian tunggu apa? Apa kalian nunggu datang Nabi lagi? untuk untuk mendakwahi saudara-saudara kita. Tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan nunggu ada nabi datang. Tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah kalian menunggu akan turun Al-Quran yang baru lagi, Al-Quran lagi itu? Tidak ada, Al-Quran ya sudah tidak akan nambah dan tidak akan kurang. Ya. Kemudian eh, apakah kalian berharap ada nanti wali-wali orang-orang soleh atau para sahabat atau nabi yang bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur kemudian ngasih tahu kalian, tuh di alam sana begini, alam sana begini biar mendakwahi manusia. Semua itu tidak akan terjadi. Himu wa azimu. Karena itu bertekadlah dan bersemangat yang yang tinggi. Karena sesungguhnya umur itu tidak ada dua, cuman satu tok sekali hidup. Ya, kita nggak akan hidup dua dua kali. Ini yang beliau sampaikan e, mengenai kurangnya pertolongan di dalam berdakwah. Kemudian beliau radhiyallahu taala menyatakan, "Wa qala radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insan idza talaba min Allah syai'an an yufawwidha al-amra ilayhi." Fakam min maridin Allah al-afiyah wa afiyatu ala ala al-haqiqah dzalikal marad. Kata beliau radhiyallahu anhu, seseorang itu kalau minta kepada Allah sesuatu, minta apapun kepada Allah, hendaknya dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Mau diwujudkan nggak diwujudkan terserah Allah. Ya, mau dikasih nggak dikasih terserah Allah. Tapi minta, ya Allah saya minta ini gitu. Tolong wujudkan. Mintanya maksa gitu. Karena Allah paling senang kepada hamba yang kalau minta maksa. Tapi dalam paksaan dalam minta itu ada pasrah, dikasih ya. Itu yang diinginkan nggak dikasih, ya nggak jadi masalah. Yang penting tugasnya minta sudah dijalankan. ini astajib lakum. Fakam min maridin yas'alullah afiyah. Berapa banyak orang yang sakit Dia minta afiah Minta sehat, minta selamat Minta afiah Afiah itu terjemahan bahasa Indonesia-nya nggak ada yang pas Rasanya nggak nyambung Dibilang sehat ya bukan sehat Dibilang selamat ya bukan sekedar selamat Ya sehat yang ada selamatnya, selamat yang ada sehatnya. Lengkap tuh di kalimat afiah. Wa tuh alal haqiqah. Ada orang yang sakit minta, "Ya Allah, saya beri kesehatan." Padahal pada hakikatnya sakitnya itu kesehatan buat dia. Keselamatan buat dia. Justru sakitnya itu yang yang menyelamatkan menyelamatkan dia. Sementara dia minta, "Ya Allah, waktu dia sakit dia minta sembuh, minta sehat, minta selamat." Padahal selamatnya dia itu ya dalam dalam sakitnya itu. Makanya ketika dia berdoa minta minta sembuh dari penyakit, ya pasrah. Mau disembuhkan nggak disembuhkan, yakin itu pasti terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mintanya tapi harus sungguh-sungguh. Ya. Jangan minta begini. Allah nggak suka sama orang minta begini. Ya Allah, saya meminta uh, rumah dikasih, alhamdulillah nggak dikasih nggak apa-apa. nggak mau Allah gitu. Kalau minta ya harus minta. Ya Allah, saya minta rumah. Harus ya Allah, minta gitu. Tapi di hati kalau Allah nggak dikasih, yakin itu yang ter terbaik, dipasrahkan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau radhiyallahu taala menyatakan وقال رضي الله عنه علامة السعادة الحسرة على الخير إذا فات كما روي عن بعضهم حج سبعين حجة وآخر قصر عن الوقوف وحسر عليه فقال له تبيعني حسرتك في حاجة سبعين أم ستين ومن لا حسر على الآخرة حسر على الدنيا ونوصيكم بالانقباض من المجالس والاختلاط وبالتغافل عن أحوال الناس وعدم السؤال إيش قالوا لأن القلب ما مبعد تنور وتأهل حتى يسأل وتنبعث منه الرحمة لهم بل إذا سأل وأخبر بنعمة حسدهم وإن أخبر بمصيبة شامتهم وينوي باعتزاله عزل شره, شره عنهم كالذي فيه جرح يعتزل صاحب الريح الطيب لئلا يظهر ضرره وأما الناس أحسن ظن بهم وخلهم هم وربهم وفي العزلة تنبير القلب والسعيد من وجد من نفسه خلوة كما قال بعضهم Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu tanda-tanda seseorang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, orang yang sa'id, sa'adah. Sa'id itu orang yang bahagia, yang sukses yang dia akan masuk surganya Allah taala. Ciri-ciri orangnya tanda-tandanya adalah al-hasrah 'alal khair idza Kalau ada kebajikan yang tidak bisa dia lakukan, terlewatkan, maka dia menyesal. Contoh biasanya datang pengajian, kok suatu hari tiba-tiba nggak bisa datang, itu menyesal, bisa menyesali, wah kok sampai nggak datang ya? Penyesalannya itu tanda kalau dia itu termasuk orang yang suada punya saadah dalam dirinya, kebahagiaan. Nanti saya akan jelaskan. Diriwayatkan ada seorang yang menunaikan ibadah haji sebanyak 70 kali. Ada satu orang menunaikan ibadah haji sebanyak 70 kali. Sedangkan ada satu orang lain yang ketika wukuf di Arafah tertinggal. Jadi tidak bisa tidak lama wukufnya. Kosro e, anil wukuf. Wukuf, tapi wukufnya cuman sebentar gitu, sesaat gitu kan. Ya. Tidak tidak bisa panjang wukufnya. Terus fahasiro aleh nyesel orang ini. Oh, kenapa sih wukufnya cuman cuman sebentar gitu. Enggak bisa wukuf yang yang lama, enggak seperti orang orang lain. Faqala lalu Orang yang haji 70 kali tadi berkata kepada orang yang nyesel tadi. Nyesel tadi. Tapi uni hasratak dihajati as-sab'in al-sittin. Mau enggak kamu jual penyesalanmu itu? Rasa nyesel yang kamu alami sekarang ini, tolong hadiahkan ke saya. Saya tukari pahala haji saya 70 kali atau 60 kali. Ambil pahala haji saya 70 kali, 60 kali, ambil semuanya. Tapi bahas ini fadilahnya kamu bisa nyesel itu buat saya aja. Ya, buat lebih utama. Ah, wa man la hasir 'alal akhirah hasir 'alad dunia. Ya, siapa yang tidak bisa menyesali akhirat pasti dia hobinya menyesali dunia. Kalau mestinya bisnis mau dapat untung 100 juta enggak jadi, nyeselnya pol gitu. Ya eh, bisa nyesel. Itu kan tanda cinta du dunia. Nah, orang cinta akhirat gitu. Ada yang terlewatkan akhirat dia nyesel. Almarhum dulu eh, guru saya pernah mengatakan kalau ada orang biasa datang pengajian, suatu hari kok dia tidak bisa datang karena terhalang sesuatu atau karena ketiduran. Ya biasa misalnya pengajian Jumat malam Sabtu hadir terus atau pengajian seperti ini pagi hadir. Nah kok tertidur? Habis wirid mau datang majelis tertidur dia. Bangun-bangun udah jam 8. Waktu bangun itu nyesel, uh, ketinggalan majelis pagi. Nyeselnya itu lebih baik daripada kalau dia ikut ngaji. Karena kalau ngaji belum tentu punya perasaan perasaan yang seperti itu. Jadi suasana hatinya ketika nyesel itu mempunyai kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku kata Allah berada pada diri orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Jadi indah bukan ma'a, bukan bersama tapi indah. Allah ada di situ. Maksudnya ya rahmat karunia Allah ada dalam diri orang orang tersebut. Kemudian beliau berwasiat, aku wasiatkan kamu agar merasa tidak nyaman duduk bersama masyarakat dalam dalam majelis-majelis duduk-duduk mereka itu. ya kok duduk kumpul sama orang, usahakan kamu nggak nyaman, nggak betah. Akibat menjauhi wal ikhtilat dan dari bergaul dengan masyarakat. Usahakan hatimu seperti itu. Wabitaghaful an ahwalil nas dan usahakan kamu melupakan kondisi masyarakat. Yang mungkin rumah tangganya ini begini, eh, anaknya ini begini, temannya ini begini, yang ini mungkin kerjaannya begini. Berita-berita tentang orang itu macam-macam itu taghaful dah, enggak usah didengarkan. Jangan mau mendengarkan berita seperti seperti itu. Wa ada soal dan jangan pernah nanya isgolu. Mereka ngomong apa yang mereka sampaikan ya. Apa yang mereka ucapkan? Mereka lagi ngobrolkan apa? Jangan pernah nanya, isgolu. Jangan usah nanya seperti itu. Li anal mab'ad tanawwar fatahal. E, hati itu tidak tidak karena hati tidak bercahaya dan tidak tidak memiliki kesiapan untuk nanya. Kalau dia nanya, nanya misalnya, bagaimana fulan? Oh, fulan sekarang kerjanya jatuh. Kalau hatinya siap, kemudian bisa menyayangi, merahmati tidak apa-apa nanya, tapi kemudian siap. Misal lihat berita, kok ada orang begini, RJ sedih, dia bisa mendoakan, bisa menyayangi boleh. Gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu masyarakat nih. Kita nih nggak seperti itu. Hati kita belum bercahaya seperti itu. Sehingga yang terjadi, ya terjadi, tidak salah wa ukhbira bi ni'matin hasadahu. Kalau nanya, gimana fulan? Oh, sekarang fulan alhamdulillah mobilnya baru. Bukannya kemudian seneng sayang, alhamdulillah enggak. Akhirnya kok bisa ya? Kok bisa ya dia beli mobil ya? Padahal itu dia kerja baru aja loh ya. Yang timbul tuh hasad, iri, itu, dengki. Hati kita belum bercahaya. Makanya jangan begitu, nggak usah nanya-nanya gitu. Dan kalau mendengar mereka dapat musibah, bukannya kita sayang tambah. Oh ya memang syukur gitu ya. Oh pantas memang orangnya begitu. Di yang timbul tuh justru ikut sama tahum senang uh, dengan musibah yang didapat orang lain dan senang membicarakan musibah yang diperoleh orang orang lain. Kata beliau, wayan wibil itizalih. Kalau memang kondisi hati kita seperti itu, maka lebih baik kita menyingkir dari masyarakat, dari pergaulan, tapi niatnya satu, yaitu azla syarhi anhum, untuk menyingkirkan keburukan kita dari mereka. Jadi bukan berniat agar kita tidak tertular keburukan masyarakat, itu suudon namanya. Tak boleh menyingkir dari masyarakat, mau di rumah, enggak mau kumpul orang, tapi niatannya masyarakatnya rusak, nanti saya ketularan masyarakat. Ini suudon, gak boleh. Tidak ada satu orang soleh pun yang ketika uzlah niatnya seperti itu. Ketika menyepi niatnya, jangan sampai mereka ketularan keburukan saya. Jangan sampai ini kan kalau hatinya begitu kan buruk buat orang lain. Ya suudzon, ya hasad, ya nanti jadi iri, dengki, gak ada rahmat, gak ada kasih sayang. Hati saya kok seperti ini ya. Yaudah saya tak nyingkir aja lah. Jangan sampai masyarakat nanti kena keburukan-keburukan saya. Dia seperti orang yang yang kena penyakit kulit, luka gitu ya yang nanti lukanya itu bisa bisa nular, penyakitnya bisa nular. Nah, dia akan menghindari orang bukan karena buruknya orang-orang itu bukan, tapi dia mencegah jangan sampai orang-orang itu ketularan saya. Ya, jangan sampai orang-orang itu ketularan saya. Ah sinetron bihim, berprasangkalah baik kepada seluruh manusia. Wa khalluhum hum rabbuhum. Biarkan manusia dengan Tuhannya itu urusan Tuhannya. Yang mau begini ya biar urusannya sama Allah, yang mau begitu ya biar urusannya sama Allah. Khalluhum rabbuhum. Gak usah kamu apa namanya pengen tahu kira-kira ini orang ini bagaimana? Gak usah seperti itu. Wafil uzlah tanwirul kalbi. Dengan kita uzlah menjauhi masyarakat secara umum, maka akan menyebabkan hati itu bisa bercahaya. Wasaid man wajad li nafsi khalwah. Dan orang yang bahagia itu orang yang bisa memberikan waktu untuk menyendiri bagi dirinya. Jadi ada waktu buat dirinya untuk untuk menyendiri. Qama qala ba'dhum sebagaimana yang diriwayatkan oleh seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu Idza qala al-insan radhiyallahu wa 'afa 'anna wa 'ankum wa 'an jami'il muslimin bilisanihi ينبغي أن يسائد اللسان والقلب فلا يضمر غلا غلا في قلبه لأحد من المسلمين ولا حسدا ويعفو عمن ظلمه ويسل من قطعه ويؤتي من حرمه ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لأن الدعاء بلسان من حيث ظاهر لا يجدي إلا إذا ساعده الباطن والزمن زمن تغافل وتغافر في كل شيء وما أحسن التغافل إذا حصل معه التغافر والمحالة dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu Jika seseorang itu mengucapkan Semoga Allah meridhoi dan memaafkan kita Semoga Allah meridhoi dan memaafkan kalian Dan semoga Allah meridhoi dan memaafkan seluruh umat Islam Kalau ada orang ngomong seperti itu Ini kan doa Jangan cuma di lisan, hatinya juga ikut Ya, hatinya juga juga ikut Yang bagi hatinya harus bisa berdoa seperti lisannya Jangan sampai ketika dia berdoa seperti itu Semoga Allah meridhai dan maafkan kita semua. Semoga Allah meridhai dan maafkan muslimin wal muslimat dimanapun berada. Tapi di hatinya masih ada gil, rasa dengki, rasa benci kepada satu muslim pun. Ya, kepada satu muslim pun. Wala hasadan. Jangan ada iri kepada satu muslim pun, dengki pada satu muslim pun. Wa ya'fu amman Hendaknya dia memaafkan semua orang yang mendoliminya. Wa yasilu man qata'ah, menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengannya. Wa yu'ti man haramah. Kalau ada orang yang saat kita butuh minta pertolongan orang itu nggak mau ngasih, nggak mau ngasih, nggak mau ngasih. Ya kalau kita bisa ya kasih dia. Yuk timan haramah. Orang-orang yang nggak mau ngasih itu justru kasih orang-orang yang seperti seperti itu. Rabbana baca doa ini Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Itu di surat Al-Hasyr ayat 10. Li'anna doa bilisan karena doa yang dipanjatkan dengan lisan itu tidak akan ada hasilnya kalau tidak dibantu hati berdoa. Jadi hanya akan berhasil kalau hati ikut berdoa. Soalnya pada hakikat doa itu kan permohonan. Permohonan itu dengan hati bukan dengan dengan lisan. Sehingga banyak dikatakan itu baru membaca doa tapi belum berdoa. Banyak orang yang bisa membaca doa tapi belum bisa berdoa karena hatinya tidak ikut berdoa. Zaman zaman takaful. Zaman sekarang ini zaman di mana kita harus bisa melupakan Ya, melupakan hal-hal yang enggak enak, yang menyakiti kita, menyakitkan kita, semua dilupakan. Wa taghafur dan juga memaafkan. Ya, memaafkan dan melupakan, melupakan dan maafkan fi kulli dalam segala perkara, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia ini kan mungkin kita banyak ditipu orang, kecewakan, dipikir terus tambah stres. Udah, sudah lewat ya, maafkan. Maafkan dan maafkan. Wa ma ahsan taghaful idza hasala ma hu taghafur wal muala Sungguh akan indah jika seorang itu bisa melupakan dan bisa memaafkan. Ya, bisa melupakan dan bisa memaafkan. Wa qala radhiyallahu anhu qala al-Walid Umar kana halu sayyidina Ahmad bin Zain al-Habsyi hadhihi al anistu bi wahdati wa lazimtu baiti fa taba al-unsu li wa safat sururu wa adabani az-zamanu fala ubali hujirtu fala uzaru wala azuru walastu bisailin ma istu yawman asaral jundu am raqibal amiru intahatil abyad li anna sayyidina ahmad haluhu ataghaful walau lat ilmu man basatan man basat linnas li annahu mutawahhisun wa kadzalika auladuhu radhiyallahu anhum ومن كلام سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران عليك بالتغافل فإن مدار مصالح أهل الزمان عليه ومن كلام سيدنا الحبيب حامد بن عمر التغافل التغافل التصامم التصامم التعامي التعامي يعني تغافل حتى عن مطالب نفسك وتصمم وإن كنت تسمع وتع... وتعيور وإن كنت تبصر خصوصا في زمننا لأنك ماذا تسمع شكاف دعاء سمعت إلى والد عمر الصقع قال له الحبيب عمر خير لك اشبه تسمع والإنسان إذا كثف عليه الشيء من الأحوال يرجع إلى بيته يعلم أهله ويفكهم Wa minal fikih an yusaghira indahum ma saharullah yakni ad-dunya hatta yazhadu fiha wa yakbiru ma 'azama Allah hatta yatlubuna ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan uh, ayah saya Habib Umar bin Smith menyatakan bahwasannya hal atau kondisi batiniah Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, sahabat dan murid Habib Abdul Haddad adalah yang tergambar dalam syair berikut. Anis Anistu zim tu baiti. Aku merasa nyaman, enak ketika aku sendiri, gak ada yang menemani. tu baiti dan aku berusaha selalu berada di rumahku sendiri. Fatabal unsuli, maka perasaan nyaman itu jadi sangat nyaman dan semakin enak buat aku wasafas sururu dan kebahagiaanku tidak tercampuri oleh kotoran apapun. Kebahagiaan itu betul-betul murni bahagia. Wa bani zamanu fala ubali. Perjalanan waktu telah mendidikku. Perjalanan waktu telah mendidikku. Fala ubali, maka aku tidak peduli. Hujir Hujirtu wala uzaru wala azuru. Aku dijauhi oleh masyarakat sehingga tidak ada yang mengunjungi aku atau tidak ada yang bisa aku kunjungi. Aku tidak peduli itu. Walastu bisa ilin ma'istu yauman. Seumur hidupku belum pernah aku minta kepada seseorang, baik itu kepada aparat pemerintah maupun orang-orang yang yang berkuasa. Tidak pernah aku minta pertolongan pada siapapun. Inilah kondisi Al Habib Ahmad bin Zainal Al Habsyi. Beliau at-taghaful, bisa melupakan ya, melupakan hal-hal yang tidak tidak enak. Seandainya bukan karena kewajiban menyampaikan ilmu dan belajar, pasti beliau tidak akan bergaul dengan masyarakat. Mantasot linnas, tidak mungkin. Pilih di rumah. Tapi karena ada kewajiban belajar dan mengajar, maka beliau bergaul dengan masyarakat. Di Li'annahu mutawahisun. Karena memang kondisi hati. Manusia itu beda-beda. Ada yang kondisi hatinya itu bisa bergaul dengan orang banyak. Ada yang kondisi hatinya lebih senang kalau sendiri. Nah, halnya Habib Ahmad bin Zain dan anak keturunannya adalah mutawahisun. Kalau kumpul sama orang tidak nyaman. Merasa tidak nyaman kalau kumpul sama sama orang lain. Dari wahsyah. Nah, wa min Syekh Ali bin Bakar Sakran Al-Habib Ali bin Bakar Sakran yang menyusun uh, wirid Sakran radhiyallahu anhu beliau menyatakan alaika bitaghaful hendaknya kamu bisa melupakan punya kemampuan untuk melupakan karena memang sumber kebaikan-kebaikan orang di zaman di zaman ini di zaman beliau di zaman beliau itu wali semua orang-orang soleh eh, sumber kalau mau dapatkan kebaikan-kebaikan adalah bisa melupakan ya bisa melupakan Al-Habib Hamid bin Umar menyatakan, "Taghaful taghaful, ayo lupakan lupakan. Tasawum tasawum, ayo jadilah tuli." Ya, ayo jadi jadi tuli. Ta'ami ta'ami, ayo jadi buta, jadi buta. Ya, lupakan, tulilah dan butalah. Ya, ani taghaful hatta an matal bi nafsik. Bahkan sampai keinginan-keinginan hatimu lupakan, lupakan, lupakan. Nah, setiap hari lebaran baru Karena melupakan yang lampau kan lebaran baru. Dan yang yang menarik hatta an matal bi nafsik sampai terhadap keinginan-keinginan dirimu lupakan, lupakan. Karena keinginan-keinginan diri kita macam-macam. Kadang kalau kita nggak terwujud tuh sakit gitu. Ya, jadi dapat tidak tidak tidak lego gitu. Zaman sekarang mewujudkan apa yang kita inginkan itu susah. Gitu. Nggak ada yang bantu, mungkin juga orang-orang yang nggak nggak pas. Makanya ya udah, udah, udah lupakan, lupakan. Ya, ya udah, udah. Yang ini nanti dulu, ini dulu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala seandainya um, uh, kaummu ini bukan baru saja masuk Islam. Pasti akan aku rubah Ka'bah itu menjadi dua pintunya. Pintu dari sebelah sana dan pintu dari sebelah sini kemudian aku rendahkan. Biar orang bisa semua masuk ke dalam Ka'bah. Mudah. Tiga orang-orang tertentu yang masuk ke dalam Ka'bah. Bil makna seperti itu ungkapan Rasulullah SAW. Tapi Rasul melupakan keinginannya ini, dilupakan. Dah nanti tidak usah dulu, tidak usah dulu karena eh, orang-orang uh, Quraisy baru masuk Islam itu tidak dilakukan memang belum siap untuk di, di apa namanya dibuat seperti itu. Nah ini kemampuan untuk melupakan itu tidak gampang. Terutama melupakan keinginan diri sendiri. Ya, keinginan-keinginan kita kita lupakan itu susahnya luar biasa. Kemudian dia menyatakan, "Tasawwam, hendaknya kamu berusaha menjadi orang yang tuli. Wa in kunta tasma, meskipun kamu mendengar. Ngerti semua, dengar nih, lihat gitu. Walaupun kamu lihat buta lah gitu. Kamu lihat, kamu dengar udah. Khususan di ini, khususnya di zaman kita ini. Kata beliau ini, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kalau kita nggak pandai-pandai taghaful wata taghafur wata tasammum wa ta'ami, maka hidupnya akan susahnya luar luar biasa. anak kamu ada tasma'. Karena sekarang coba yang kamu dengar apa yang enak. Yang didengarnya semua yang nggak enak nggak enak. Yang tidak membuat kita jadi senang hati. Kebanyakan seperti itu yang didengar. Syaka waktu al ialah ila di Umar. Soga. Pernah salah satu anak keturunan dari marga bin Sumed itu mengeluh kepada ayahku, Habib Umar, tentang telinganya yang tuli. Ya. Sudah jadi jadi gak bisa dengar. Dulunya dengar, sekarang jadi tuli itu. Ngeluh. Kalau lahu Habib Umar. Yang masuk ditulis di sini bukan tuli total ya. Pendengarannya sangat apa? E, lemah gitu. Kalau orang sekarang kan pakai alat ya, sudah enggak jelas harus dipakai alat. Nah, dulu belum ada alat. Jadi ketika pendengarannya itu tidak bisa dengar dengan sempurna, sudah mengecil sekali, ngeluh ke Habib Umar. Maksudnya minta didoakan. Doakan sama ulama ini biar sembuh. Maka kata Habib Umar, ayahnya Habib Ahmad bin Umar ini, khair lak isbat asma. Lebih baik kamu begini. Ini kalau kamu bisa dengar, yang kamu dengar apa coba? Yang kamu dengar itu apa? Hal-hal tidak menyenangkan. Nah, seseorang kalau halnya itu sudah semakin menebal, jadi kondisi rohaniahnya itu naik itu eh, lebih baik buat dia yarji'ila baitih, pulang ke rumah, kemudian mengajar anaknya dan mengajar keluarganya agar mereka bisa menjadi orang yang punya pemahaman dalam beragama.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 جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عونياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Terima kasih, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته